Alim tau noto ngerti siro Alim tau noto ngerti siro Anna bina ikina satemne iku ngarepe tangan-tangan kita Ngarepe, ngarepe kita Jero ngarep garani ngarepe tangan Mesti ngarepe kita Aku bakal ono jalan terjal Jalan terjal sing naik itu aku Paus dan tor angel Layak aduha kang ora iso munggah ing aku bak Sopo ilal mukhifun kecuali wong sing ringakno bebani kata khofan itu sebuah kecuali wong sing ringano beban Ola dawu sapa rajul malana ya Rasulullah Aminal mukhifina ana aminal Amin al mukhifina ana to iku setengah saking wong sing no ana uta ingsun al mukhifin to aku termasuk wong sing berat Sekulon termasuk wong sing bebane ringan apa bebane berat Kala dawuh sapa Nabi, "Ain daga amu ya." Ain daga ono to iku ana ing sanjing sira to'amu ya mesti jatah mangan sedina. Kala dawuh sapa rajul na'am bi. Kala Rasulullah wa to'amu watin kuwi mangan jatah sesuk. Kala dawuh sapa rajul na'am bi. Kala Rasulullah wa to'amun ba'da watin. Lan kuwi panganan sawise siswa sesuk, berarti hari ketiga misalnya kala Dawa sapa rajul la boten. Isi saiki dina kuwi. Selasa berarti Rabu duwe Kamis Rabu Rabu. Pakola Rasulullah Allah wawara ku indah kaun sandingi siro Rabu amu salah sati ayam. Apa di jatah mangan telung dino, umpama kowe di jatah mangan telung dino, kuntau kono siro, kuntau kiri, sengasane wong Sengah makune wis berat. Kados kula wingi ngaji sore pun mboten dua kali mal itu. Riwayat-riwayat yang kebetulan dipilih Rabu Dar. dua kali mal itu, uang gue rawol lah, orang ngaji, ora oleh dosa. Pokoknya mau jadi kita musik tok tambah dosa. Gue dosa mulai komentar fatwa tambah dunia dosa. Karena tadi ya, Abu Dhar kados sekolah ini cerita, pun pun ngecat teng istilah yang Jadi Abu Dhar itu memang kebetulan dia riwayatkan hadis-hadis seperti itu dan dia spesialis sufi dan dia tidak pernah separuh-separuh. Ya misalnya wong di jatah mangan itu kalau di jatah mangan apa? Kemis. Kok nganti di jatah rong dino, itu berarti wong seberat di hisab. Nah, Abu Dhar ora wani duwe kok Kados ini kalau matur Dewi Imam Ghazali hampir semua Dewi ulama wal asbat di syariah yang diakui syariah secara masif terutama laku ibu iyalin di keluarga itu idikhoru putih sana duit jatah mangan setahun jatah mangan setahun itu ragu tuh misalnya gue di beras jatah setahun gak misalnya di penghasilan di kebun atau di gaji maka alasan Imam Bukhari termasuk Imam Bukhari berpendapat itu sing lazim oleh sejarah iku kuta sanat sanatin ibtikhar kuta sanat di kota sanat ini misalnya sakulo ya misalnya sakulo misalnya kiai sering ditamu ya misalnya di rumah minimal ada beras pulau terus yakin bar seminggu ya ono terus gimana ya karena minggu terus gimana ada Dewi Imam Bukhari, Dewi Surah Bukhari, nyatane Nabi nu gada tanah khoibar, tanah fatak, sing amsaka hali nafsi. Yang Nabi itu mengelola sendiri untuk likuti iyalihi, untuk menjaga keluarga. Boleh Jadi berawal dari ngaji Abu dar terus fatwa Abu dar Itu dia mau sahabat kakak. Cara berpikir dia banyak, cara berbuat dia banyak, dan semuanya ala hakim semuanya adalah benar maka ini pilihan Boten terjadi jadi al mustabeh dari tidak menjadi sesuatu yang bisa nopo difatwakan secara nopo masif. Ya logika paling gampang, oh, paling gampang ya. Dan kalau betul ini menjadi versi lain, itu orang tanda awas kenapa? Ya, nah, orang lanong aja. nak betul ini jadi berdoain berarti gak ono zakat kan? Karena setiap orang harus gak punya kecuali jatah sesuatu. Padahal kalau semua orang harus nggak punya kecuali di atas siswa, artinya seluruh rahmat Islam nggak punya satu nih siswa. Paham ya? Nah semua orang nggak punya satu nih nisab berarti Allah orang mungkin wajib no zakat. dari awal orang bakal wajib zakat, mustahik kafe, paham ya? Nah, ini cara Imam Ghazali Atbatul zalika salaf wal kholaf. Terus jadi perilaku wong salaf kholaf apa Oh, tokoh rata-rata itu ikhtikor kuti sana jadi itu dua ikhtikor utang apa sana ya eling pertama sing man gak boleh iya orang yang sudah berkeluar mulai ngaji di sebelah kali ulama terus ngaji ngerti yo ya coba kita bersitok fatwa paling pinter-pinter oh, jelas nih bukan kitab ubi bisa bisa ikut dua wakil-wakil monggo kudu ageng kere kampanye. Mungkin itu asli ora betah kok. Ini ya, wong engkek. orang oleh ya ilmu itu kata variasi syariat itu kata wis jelas. Kanjeng Nabi seneng sedekah. Seneng ngekeki wong. Jadi logikane wae wong iso ngekeki mergo ning omah ana ora ora. Gue wong mikir, senengane sejarah melarati Nabi. Sejarah kok cuma melarati Nabi, sedekah e Nabi. uang sedekah berarti harus sing di Paham ya? Karena nanti kok sing disudako. Amin. Mulane kegeman sepihak-sepihak ini ora oleh. Nah, misalnya kowe nyejaran Nabi marah terhadap popo berarti kowe kudu nyaran Nabi udah tahu sejak kau duwe. Iku akbar apa apa sejarah nah, ini buruk. Kami terus bolak-balik bela mater sahabat Nabi sing spesial ngriwayatno melarat niku tanjen Nabi Itu memang pilihan beliau. Ya gak apa-apa memang itu. Bilal misalnya ikut ikut melok partai ini, gue yang ikut partai ini Bilal, Ammar, Suhaib, kenapa melok tak tambah no? Ketuaan ini waktu juga? terus sih sinten Bilal, Suhaib, Ammar, Abu Hurairah ya, tua-tua suka, kaya raya Kami suki udah ini mantel zaman jadi sohab, tadi itu marat, nah resu nanti kesempatan. Jadi mantel bareng juga nak nih gue nih gue jadi gue pakaian sutra khusus gue gitu. Gue gue beli beli tenan. Gue nunjuk nona dia gue semerti. Masyur gue gue Jadi dia di kambi mewah. Mewah ya gue lah. Kalau saya ini sapu tangan, kalau di kan gak nuti suruh. Sapu tangan ini dia gue kalau saya ini bawa sutra bawa kato Uang itu di dorong apa? Belum. Abu Rero saya ini bisa barani kere ramangan, nanti kesemper. Saya ini dunia yang kain, maksudnya ada yang jiwa Masih banyak yang bisa sahabat gue pilih gue iso Sholat lagi sana nih mikir. Sahabat di sini unik. Kan di sini gue modal tanah, apa? Tiga suci itu kan tanah. Itu akhirnya pada ngesai. Ada ngesai kaki, apa tiga gitu. Wong nggak sepuh kan serang serang itu, itu bisa. Kami ya? jadi sahabat gue unik. Nabi yang marah, marahi kena tangan sholat kau itu kan kau gitu orang tangan kiri, tau? tangan kiri terus kan sama-sama jadi di sini paham ya lewa Abu Hurairah cok era suka modern dan orang yang lengan kiri tapi pupuk kacu khusus tuh <laughs> semangkal zaman melarat jadi dia orang itu dia itu akhir-akhir hayatnya ke koalisi presiden Abu Dhar Abu Dhar melarat ganti mati terus kok malas Mau kau popo, dulu mati di tengah jalan, sampai sukses dan orang konsisten tapi karena tapi ya saya benar ya lagi setuju itu memang itu pilihan sementara sama ngerti lah itu ke al mustaq kenapa saya nerangkan begini bukan berarti saya bilang suka kalau lagi suka. ingat dong, pulau ini merasa dosa ke pangeran. Nah, ayat Quran buat riwayat Pulau pulau Kulo hebat dan mampu jadi luar biasa. Beliau ngelitiknya gini. Memangnya hadis seperti ya hadis ini yang diceritakan Imam Ghazali. Ah. Memangnya hadis seperti ini ada jaminan itu paling benar. Kalaupun paling benar apa semua sahabat Rasulullah kayak seperti itu. Beliau cerita panjang gitu. Misalnya ya Di, di Quran diceritakan misalnya orang-orang muhajirin yang miskin-miskin. Ilmu koro ilmu muhajirin yang miskin-miskin. Sampai sebagian ayat disebut no, uh, eh, tadi yastati'u fil art Bahkan gerak dan bumi itu gak mampu saking apa? Miskinnya, kan gitu. Oke, itu itu satu periode. Tapi coba sekarang baca ayat berikutnya, misalnya waladina tabawa udara wal iman mengkop nama wahyubuna manahajaro Ada beberapa sahabat yang saking kayanya itu bisa menyediakan fasilitas untuk orang muhajirin. Padahal muhajirin pindah di Medina itu lebih dari lima ribu. Itu ada satu sahabat yang bahkan bisa menyediakan untuk orang 100 itu berapa hektar. Menyediakan rumah per sahabat yang hijrah itu kan satu keluarga. Satu keluarga kali sekian keluarga. Artinya apa? Quran pun cerita orang-orang yang berkemampuan bahkan memfasilitasi satu keluarga, satu rumah, kali sekian keluarga, ratusan. Kata Imam Ghazali lagi, kritik terhadap kekayaan dan kepangkatan itu adalah hasil. Nah, Imam Ghazali mulai cerita itu am yasudunan nasa ala ma'atadu wa nabu min fadli fakot ataina ala ibrahim alkitab wal hikmata wa ataina mulkan azim. Ini alu Ibrahim orang soleh soleh. Nyatanya Allah menceritakan mereka punya mulkan azimah punya kerajaan yang besar. Lalu coba kakek marah terus roke suka dengki. Ya, kok marah, ya, kok suka bisa bugar ini. Terus kecangkeman. Allah itu menceritakan orang soleh itu ada, ada yang disifati wa atenahu mulkan azima orang-orang yang tak beri kerajaan sah. Artinya gini, soleh partai melarat ya kata, partai miskin kata, partai sedengan gitu ya kata. Cuma kuno nih kuno sing soleh itu ya akeh ngono Tapi kalau bilang nggak ada bohong kamu belasan ayat am yasudunan nasa ala ma'atahu wa Di antara orang yang mendapat fadl itu adalah alu Ibrahim Al Ibrahim disebut pangeran wa atainahu mulkan azima dan takdir kerajaan yang besar. Jika ada keluarga Ibrahim yang kaya dunianya yang kaya yang kaya. Konsolnya soleh suka kuat. Nabi Sulaiman, Nabi Dawud, Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim ada tamu, sebenarnya pedat, itu sakit amarah Pelayan malas, Masalah itu maling salah bilang boleh utangan, boleh hilang toko, teko. Masih kehormatan. Dua belas belah Saya tidak akan berhenti ngomong hukum itu selain akidah Islam, selain kalimat tauhid itu mesti variasi. Berkoti dia dari awal syariat iya, itu syariat sing mesti mustalifah, mesti beda-beda. Ini Nabi Dawud, khilaf umat, ini rahmah riwayat ikhtilafu imati, rahmah khilafu imam umatku cek imamku sing jadi pemimpin kabeh napa rahmah kalau orang sholat milih melara terus wanang pengiran tetap sholat wiling-wilingan nak sholat itu ragu di suku dia ya suarga orang suka nunjukno suka lah itu gak terjebak suki tetap ibadah ya terus bukti ketiga dari Imam Ghazali ayat Rijal la tulhihim tijaratu wala fi'un an Sekarang rijal yang tidak diganggu oleh uang dagangannya. Jadi ini di uang dagang terus. Duit tapi tidak mengganggu. Itu nunjuk nona dalam Islam pun tidak segalanya kayak aku. Lalu juga kalau kalau baca itu detail sekali karena saya punya niat baik Ojo geman sampai ngaji ini gitu terus gede suka. Bapak ngaji bab melarat terus gede mau Islam sing Ojo geman. Gue sih suka bapak ngaji fadilah suka ojo geman gede mau melarat itu biasa lah, Asal ilah wah wah bila kafe. Asal kabeh lillah wa billah kafe nabo. Jadi ini sebagian riwayat bukan segala-galanya. Ya, semuanya wajah ayat oleh gampang gua ada, nah, mulkan, ada orang-orang soleh, tapi sama iya. Allah ditakdir juga punya mulkan azima tapi tetap nopo soleh. Wal makalah tusannya tu tema kala sing kedua itu badil hukama rohimahullah. Tiara dawu arbaatun hasanatun, walakin arbaatun minka ahsan. Arbaatun de sifat papat nal fisoli sing bro-bro tingkah hasanatun Bahwa tikang aran hasanah cuma perkara ya ta'ala kurang jadi dengan di jalan al matku pangalaman bahwa di iman pikiran minal hasanah maksudnya ya hasanah al hasan itu mah perkara ya ta'ala kukang jadi kemantungan pihi klan ma al mathu pengalaman fil ajili dalam zaman saiki bilang dan opo ganjaran fil ajili dalam zamanku jadi ya ta'ala ku fi fil ajil wasawabu ya ta'ala ku fi sawabu fil ajil dalam sumber Walakin arbaatun tapi neutai papat minhasan gengi kila arbaa iku asanu Walakin nami, walakin arba'atan tapi ini papat minasangi arba'i asal ya. aku. al haya ibu sinan. Wawa teh haya ibu ingki badu nafsi ku ngekang diri min saya yang berkorok. Adoran krono weti anil launi krana itu fihi ing dalam amar. Sing darani menahan diri supaya dia tidak malu melakukan hal itu. Tapi gak sampai haram. Pasti menahan diri dari sesuatu yang gak haram. Misalnya kayak menahan diri sama zina itu jenis wajib, nama wajib tapi menahan diri sangka jaluk wong liya padahal gue cukup Nah itu jenis apa kaya apa kaya jadi kaya itu kalau kalian malah eh, kira nyolong razino jenisnya bukan kaya tapi kewajiban apa kewajiban tapi nak gue gak jaluk konco gak ngel ngelok konco gak murahan aja rojo gak toma Nah itu jenis kaya apa kaya Al haya umunar rijali utai sifat isen sangka wong lanang khasanul walakin aku minal barati wa asanul Wal adlu utai sifat adil. Itawasutu di tengah-tengah efroti antara antarane pepeko atau tafriti lan sembrono. semua mana nih sami itu jauh. nih adil itu boros yora, ya irit yora, ya medit yora, ya boros yora. boleh semua separuh tengah-tengah. Mingkul ya hatin dari saben-saben suci hasanullah. Walakin au tati kuene uti adil minal umaro iseng bro-bro penguasa ikawi wilayah titik sewung sirti kekuasaan wakil Tobat batu tobat yang rujuk di sebelah ilah wali maring Allah taala. Iku ya halu, iku bisa ngudari apa tuh Bi hali, bak nopo ya? Bak bi hal ya'udatil israri kelawan ngudari bundelan burung anil bisa sange ati. Sumal memang memang nuli jumeneng di hakin lan saban saban hak lillahi taala kedhe Allah taala. Utai tobat minasehi sange wong semestuwa wis tuwa hasanatun aku. Wong semestuwa tuwa ya tobat rosa macam macam tapi walakin nah tetapi nete tobat bisa pisangin canom wah sana lebih aku ijak nom kok tobat itu luar biasa tua tobat agak tunggal wal judu te lomo e ifadatuma tegese ifa itu perkoro memberikan perkoro yang bagi kang joko koma, lali iwadin ora kok krono boleh ganti minal agni sing pro suki hasanona wong suki lomo wae walakin tetapi nanti sifat lomo minal fukoro bisa berapa orang fakir wa asalul ya, abe. yang suka lomo itu abe. Abe mana orang fakir lomo. Ya mau tapi ya, abe fakir nama-nama, fakir nama-nama raiso lomo. Wal makola di makola asal satu kan ketiga dan bagi fukama arba tuh di barang apa tuh kopi kato naya, Bahwa teng utai mal pikir oh, minal kopi hayu perkoro perkoroyat talaku yang jadi kemantungan di kelamna apa adam. Apa-apa wadunan cara kene apa mana kritikan ya wadunan fil aji ing dalam saiki wali iko bulan gumantung apa siksa fil aji ing dalam sumber ini fil aji, bukan fil aji, ya saja nih fil aji ke sumber itu bahasa Arab apa Aji, bukan ajal bukan kata apa? sing tengah Arab kan ajal fil aji gitu bukan fil aji, bukan kurang apa kurang hamzah panjang gitu bang. Jadi sing nih surga nih nopo? Ajil. Ajal itu empo. Lagi narbatan tetapi nih utawi papat minha sangking ikilah khoswa. Akbahu iku luweh elek. cici adambu alismu. Adambu te dosa alismu tikse dosa menasabi sangking kanom kopi konel. Dosa canom elek tapi wa menasai hilang sangking wong tuwa akbahu. Yang perapatan dulu cawe itu jangan nomel elek, ya. nah setua tambah. Mbak sepeda motor kebut-kebutan itu jangan nomor elek, ya. pemenang wis. Ya. Aneh-aneh, semua itu aja udah konvoy Harley, aneh-aneh. Adam bin Nasya, Bikopi bin Nasya, Akbar. Wal istigholu itu mumpul di dunia kelan dunia bi amti hati sekalian enak enak dunia menal jahil yang ngomong kok bukan elek. Wong bodoh nak seneng dunia berlebihan ya. Wah minal alim dan sakit wong alim akbah tuh ya. Bangkune sing alim ribet ngurusi wong. Tambah ya. Kamaru ya anak usulullah alaihi wasallam Manis Manis istada ilman Manis apa nih wong istada tambah sepuman apa nih ilman agune nih. Wah tapi lan nalar tambah sepuman fitinya nih kita apa nih kepingin Tapi yastad minallahi la buta. Wong tambah ngalime bedunya kok tambah rasa seneng. Wong tambah ilmu nih, tapi neng dunia orang tambah zuhud, itu ora tambah maring Allah kecuali jarak jauh. Jadi nak tambah ngalem, itu tambah gede dunia. Di gede dunia wau ora ora tahu dunia ini di dunia dunia tapi ganggu akhirat. Tapi orientasinya akhirat. Wau lewat nabi yang hati sobat dilami mengkilami. Bataka suruh tapi arah arasan fitoat ing dalam toat. Emu wafakoti amrilai di aras-arasan nyocoki perintah Allah. Injami nasi sayang sekali ini manusia kopi bikun elek. arasa arasan itu at siapapun melakukan itu itu elek. Tabu amnal ulama ilan sanging ulama. Watola batilan poro santri ala dina rupanya mengaka ya tubuna kang beli sokola dina al ilma ilmu akbahu luwe elek. Wong bodoh arasa arasan to'at itu elek. Tapi nak ulama santri kok arasa arasan luwe elek. Kalau sing terakhir. Wataka buru te wong sotai sombong menal akhirnya iseng berobang juga kopi kon elek. Wa minal fuqara sangu kere akfal wa elek kere apa sombong wong sombong juga wa elek apa meneh wong. Wae santi popo amene prapatan aku serang arah butuh wong. Wes wes masya. Ya aku mau melarat sombong pada. Just tenan wis. Luar biasa. Bujune elek semua ora serang wong kok bujuk. Tapi semua elek dhewe umur wong ayu dadi dene sombongnya mulai nanti iku lucu. Kalau bagi terang normal ya, masalah keseimbangan fatwa ini mendesak ya karena sekarang tuh banyak kiai yang sudah tidak banyak baca, jika tidak punya keseimbangan fatwa. Ya, itu bahaya kan umat akhirnya radit pilihan. Jadi jauh sampai fatwa itu uang mocone rake. Begitu kan nabi nabi ini uang aja. Kalau orang kalau balik balik ke kita usia untuk baru kayak Imam Ghazali. Nanti kan sampai begitu. Inna Rasulullah bu Isa ketika Nabi diutus benal asmiyah wal fukara wa bina sohih bin manzila wa bina wa bina kata wa itu perang Nabi ketika jadi Nabi itu orang kaya ya sudah banyak, orang miskin ya banyak, pejabat ya banyak, orang gembel ya banyak, macam-macam. Dan itu da'ahum. Mereka Nabi mengajak mereka itu dengan satu cara, yaitu asujud ilawo. tidak sujud, tidak sembunyi. Tidak ada misalnya Nabi tidak ada wong suke, kon ngilangi sugi, tidak ada pejabat kon ngilangi jabatan itu tidak. Imam Ghazali mendikan panjang. Karena Imam Ghazali tahu betul. Andai kan semua fatwa kayak Abu Dar, gak ada zakat. Kamu tuh uang dua ini sing dipangan sih. Lalu itu jenis hatmul Islam itu merubah Islam. Wong Islam gak bisa nisok larat kabeh terus dikuasai Cina, dikuasai orang kafir berapa apa-apa saja. Itu pengen wong Islam ditindas Cina, ditindas orang kafir, buruk kafir kepengen. Zillah kamu ini. iso. Aku tuh yo mendorong Islam ke dunia, aku akhir orientasi ini dunia yo ya repot. Kan yang mau jadi dan sudah lah. Afalu jami isohaka itu pilihan mereka dan kita yang penting yang mesti nabi anti itu ya maksiat, apa? Masih. Makanya yang ada ya jelas. Kalau sahabat melarat takok ya Rasulullah, Kulo gada tonggo, jahat alu dusur, kulo gada tonggo pedagang kaya, Kulon ku iri. Kenapa kok iri? Nah mereka ya pedagang, ya sumu nakama nasum baik. Kami solu nakama nusolli wa ya sumu nakama nasum. Terus pedagang sugih lomo, ya poso, ya sholat. Jadi orang larat itu ya kadang kurang ajar. Jadi kepingin itu suka seneng sodako ya rapati sholat. raka lah sholat teman-teman. <laughs> Paham ya? Lu jelas nih hadis gua arah orang larat mah kan kepingin itu. Dia kan sholat, poso sholat tapi raiso sedekah ngono ya. Terus di tonggo sugih pedagang salat, poso yo sedekah. Lah sing larat kiri, maksud kiri ku kok kok seapik iku. Paham ya? Terus kula sepundi? Pasti kula sepundi nyaingi ganjaran sedekah wong kula larat. Terus cari Dewi Nabi yang ini yang mau coba tasbih, apa sholat, yang tawa loro, sebab ada takbir, ini, ini, ini. Wes, iku apa sudah kau yang suka, ganjarannya gede gue. Semenang mau marah ya? Barang seneng sih wong suge-suge keliru rungu wiridan iku maca pisan. Berarti sing digo poin ngalahno suge iku Ya duwe juga ya sing si suge ngakoni juga. Iku nyatane dilaporkan Nabi. Nabi, wah ini kecelakaan coba. Poin yang saya miliki sing go ini, wong suge ternyata suge yo ya maca juga. Nabi udah komentar. Ya sing fatul de pengiran jero. Maksudnya Artinya itu, ya Berarti tuntas ya maksudnya wis. Mari gue duduk ya Allah sih suka mensolat teman-teman topen poinnya itu sama. gue mau suka bersolat poso. Jeblok ya wiridan kan ngono. Lah wiridan ini gue jurus Nabi dongkrak poinnya sih larang. Jebule sih suka kerumuh hadis wiridan kan ngono. Wiridan bisa lapor nih ya ternyata ternyata togoku wiridan juga. Iya ini banyak ini pian Terus cengiku fadole pangeran nono wong pahami ngono. Cara aku jadi nabi ini, saya suka mana iso. Tapi intinya aku gak masalah. Yang penting juga happy saya. Penting mau apa? Happy saya. Kena fatwa fakir berlebihan. Terus uang Islam sih bukan zakat itu semua bukan haji. Ngomong nak kabar sepi rame pak rame pak hatikan gue ya bengok Memang Ghazali marah besar. Imaratul Masjidil Haram berdoa. Nah, nanti Masjid Haram sepi. Terus gue belok Vatikan rame sing sosok. Gue melok dosa mergo fatwa menfakirkan cara masif. Tapi orang Islam dari ziaratul Masjidil Haram. Adalah Imaratul Masjidil Haram berdoa yang kagus sing mampu. Bagi kifayah kan hukum dasar ya sausnya sing mampu orang tertentu yang menjadi berdoa. Wong yo mikir, marah ya mungkin nafisa. Mulanya sementing ngaji itu fatwa itu juga sitok, terutama tentang masalah furu'iyah. Kalau ono fadilah imam, oh, imam fadilah ini ini ini berguna salah imam. Terus kau apa jadi imam kabe, ya sih ya ya makmum. Sopo, terus ono fadilah adan, fadilah adan ini ini terus kau apa ya adan kabe. Yora ono ngono adan, yono fadilah dia imam, yono fadilah dia jadi makmum yono fadilah dia. Misalnya ono fadilah yora jamaah, Musibah sudah dan aneh-aneh. Nah dulu fadilah fadilah adan yang ngalang alano imam, fadilah imam yang ngalang no wakmu Tapi biaya-biaya sing kecelo iku kabe baru kayak mau. Orang no imam kecuali ono. Hmm. Mungkin ada fadilah imam, fadilah imam gini gini. Terus no oleh ngomong. Aku nak ramah makmum gue tetep ke ura imam, gue sejong cangkeman menang. Sekolah dari ini, baru udah ada orang-orang, kita fadilah imam gini gini, ngomongi wae. Mana ini oleh ngomong ini Wis ngono-ngono lek tergantung wujudku. kali aku gak mau membuntah. Nah, mana ono fat ono wong ukro dadi imam fadilan nak pas tengah tangan sholat tinggal wis untuk pek dhewe fadilan. Berkene <laughs> sholat langsung berstatus munfa. Bang, mana mana sih seimbang. Kabeh mau fadilah itu Kau sabar lebih. Mana ngaji, ya sing jelas Allah nyebut orang soleh dan di antara soleh itu sing melarang di sing suka di nah, sing melarang ya wong nanti digambar koran lah ya tadi ya unadurkan fil arat sampai tidak punya kemampuan aktivitas di bumi saking melarang ya kabel dulu Tapi ono sing suka nanti wa atena mulkan. Ya kabeh diciptakan Allah dan semuanya itu orang-orang Ya kita nggak boleh memilih salah satu tidak Mengenai kulon sumeneng ke Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu mau luar biasa. Imam Syafi'i itu nak ngaji Quran ya. Apa nak kepen ahli tafsir sing fakih itu ngaji Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu nak ngedikan itu mau luar biasa. Eh, beliau itu kalau mencontohkan Quran itu enggak di babnya, tapi uang mesti faham, Misalnya begini, ketika dia ditanya, bagaimana hukumnya nikah? Beliau jawab, sunnah. Sunnah, kenapa tidak wajib? Karena udah nikah kan mungkin zina. Ya sing haram zina, nih, kok terus nikah itu wajib mengurus nikah zina ya dikritik tapi Nabi kan menghentikan faman rohikan sunati saya sami siapa saja enggak nikah itu enggak ikut sunat tapi besar itu di yang apa takbir dong inna wa ta'ala zakar 'abdan solihan wa dzakara annahu lam wala ta'ala wa sayyida wa hasura wa nabiyan Allah menyebut wong soleh dan tetap disifati soleh. Padahal wong itu hasur, tidak nikah dan tidak punya keinginan sahabat ya umum itu. Apa sih raro Nabi Isa itu gak nikah, Nabi Yahya juga ya nikah. Toh Allah nyifati mereka tetap wong Soalnya itu muncul nana nikah itu gak perlu aneh. Itu jamaahnya wong jadi itu ketika Imam Syafi'i. Jadi ketika dia dikritik, Nabi kan nanti kan paman rohiban sunati kalian rohiban nanti gedeng itu mau orang nikah, orang nanti gedeng. Kecuali gini gak nikah terus bikin pergerakan gak Nikah ini sudah berarti benci karena dia menentang gerakan nikah. Bang, ya? Dia tidak nikah, tidak nikahnya sendiri, loh. Karena alasan tertentu. Tapi ya siapa apik nikah kayak ya gue apik ya. Tunjukno apa juga paling kan. ya bang Mergo nek kowe anut sunah Rasul ora kelas. Ya. Nabi nikah itu kanggo ngegah-ngegahno anak putus sing soleh soleh, Kowe kan nggak mesti. Terus sang ngono kowe tunjukno kono kita iku. Imam Syafi'i jawabnya ngono. Inna wa ta'ala zakaru abdan sholihan. Allah itu menyebut kaulo sing soleh dan sifati dia itu tidak nekat. Terus beliau baca wa sayyidaw wa hasura wa Ada orang nabi disebut sayyid, nah itu tuan. Wa hasuran dia jauh dari perempuan. Oh tetap disifati Allah soleh. Umpamu orang nekat itu asbabul fiski tentu orang ini disebut jadi fakir. Ternyata dia ada nikah, tetap, tetap berstatus soleh. Berarti syarat saya soleh orang kudu. Imam Syafi'i ya sama seperti gue misalnya orang suka gue elak elek ini, elak di Allah nyipati orang suka tapi tetap disifati orang sing diberi kehormatan ma'atamu wawmi fati dan itu sebagiannya berbentuk fakot atena satu se wa atena jadi itu cara berpikir Imam Syafi'i jadi misalnya Imam Syafi'i berpikir ya sudah seperti itu Inna wa ta'ala zakaro abdan solihan bahwa ghaniyan ka Sulaiman wa zakaro abdan fakiran bahwa Sholikun, misalnya Ammar wa Bilal wa zakaro wa kata Imam Syafi'i cara berpikir Quran sederhana tapi gampang tadi Allah nyebut wong suge tetap soleh ya ono kaya Sulaiman Daud kiri soleh ya soleh kawin ya ono soleh rakawin kawin ya artinya semua itu tidak menghalangi status apa soleh Alma kola tu tema kala Arabia itu kan kami papat ini. Kola dawu sopan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Al kawakibu te perbintangan. Iku dan jadi aman jadi pengaman di ahli sama imaring ahli langit. Kaitan tasarat, maka dari hari jeblok opo kawaki, ya tafar rokok, si jeblok opo al kawaki. Karena mengkau nopo al kodo kerusakan. Kemudian mana nih kodo nu? Saja nih kodo mana nih sebatas keputusan. Tapi yang dimaksud memiliki kodok kerusakan. Mereka kodok sing tak diam neng Allah. Ya, lagi lagi nak lapak kodok tak diah neng Allah, tak diah dengan Allah itu mana nih kerusakan. Atas rohiban, rohiban itu mana nih sih seneng. Paham ya? Tapi nak tak diam bean, jadi mana nih gede. Paham ya? Rohiba an berarti gede nggak seneng. Jadi, tapi nak tak diah ke anggo an mana nih seneng. Seneng kayak waktu nana rohobau Warohaba. Misalnya atar hib, wa tarhib. Mana ada atar hib nyeneng no ngamal. Di bahasa Arab ya lucu. Mana angin ngaji wa. Ngono ngaku terjemah itu jadi ahli tafsir cara ini. Ngaji wa. Terus ngaji 10 tahun ora mesti alim. Buat tambahin dah 20 tahun dia harus mesti alim. ini bener dobo yo. Ah, orang mesti uang alim. Rene wae maksudnya. maksudnya gue nasi asra bakat tikus, pesatu jadi pengikut. Ah. Tapi syukur-syukur iso ngalim. Maksudnya nganti ahli itu angin. Maksudnya ya orang mulai saiki mulai bisu. Mungkin bisa alim-alim jadi sopo. Eh angkatan Basim sering ngalim. ya mau Basim, bawa kapas bawa, bawa fakir tetap pernah dihitung. Akhirnya sih kan. Orang beruang ngalim, keselengnya tong ngalim. Ya tau. Bukti so diapa lo jumlah wong alim mergo wong alim mulai kuno yang minori. Zaman Imam Syafi'i sing alim Imam Syafi'i Ahmad bin Hanbal Sufyan Asori itu pernah dihitung mau ngalih mayoritas jumlah satu juta, bingung begitu. Ada yang bodoh itu hebat, mayoritas no. <laughs> Wah hebat, kalau kalau luar biasa. Angin kan, ngalih kalau orang seneng, kalau orang ngalih, terus fatwa itu rasa seneng. Tapi nanti jadi soleh sakit, tanpa alim jadi soleh bisa. Cuma nak fatwa harus kita lawan, nggak boleh. Fatwa itu iman, Misalnya kayak gini, ada orang baca Quran satu tok, innama haroma alaikumul meta tawad dama wahamal khinsi. Dia cerita, yang haram itu hanya batang daging apa? Jadi. Terus dia misalnya terus berpikir, nak mau tikus cindil halal. Orang nonton Quran nak cindil itu haram. Lah Quran bakal cindil nganggur tapi. Ya. <laughs> Masalah percindilan itu. <laughs> Imam Syafi'i darah ini cindil itu haram. Senajan Torah disebut di Quran. Lah Quran anak yang haram apa? Cindil, coro, coro. Apa nih? Wah, Quran ini rakbek. Ya buk tuh jumlah siti haram noto gitu. Quran mau cukup nyeritakan sifatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sifatnya di Nabi ubi. Wa yuharrimu alaihimul khobaisah alladzina tabi'una rasulan nabiyal ummi alladzi yajidunahu maktuban indahum fit tawrati wal injil ya'muruhum bil ma'ruf wa yanharum 'anil munkar wa yukhillu lahum thayyibat wa yuharrimu 'alaihimul khaba'is termasuk sifatnya nabi ngalalo pakanan sing apik ngaramno sing jijikno Lainnya ngaji Quran udah separuh, enggak ada di Quran sinden, hmm. enggak ada pokoknya ramoco. <laughs> Lungkaruan sifat Nabi wa yuharrimu alaihimul is ngaramno kewan-kewan to barang-barang sing biji. Jika nak Quran ra perlu nyebut ngaramno tledong cindil gak perlu anggar biji no itu. Jadi ora oleh wong kok nang sing mbeli dhewe. Mergo mbeli ku men biji. Nah misalnya terus nak ngono ngene Gus. Sing jijikno haram sing bagi wong sing jijik haram sing ra jijik halal. Lah anak panjang mono tenan, ya dia ini jawabnya ngono. Cinder nak sing cici haram, sing ora cici halal. Tapi nyatane jawab orang ngono ya mergo ya ora pati iso. Iki masalah. Tentu ukurannya orang kok sepihak subjektif, nah, subjektif ya repot. Bejo Sumanto atau Cici Popo. Ora <laughs> ukurannya subjektif. Kue rugi jadi om priayi, pasti banyak yang haram. Ya Ya toh, nak kue priayi kan banyak yang cici akhirnya banyak yang haram. Jadilah Sumanto biar halal semua, karena dia tidak pernah cici dengan apapun. Wanu pernah ketemu tiang yang pengacaranya cuma itu cerita, itu ceritanya dulu lucu. Wah, Sumanto itu hebat kok. Saya ini pengacaranya bangga saya dengan dia. <laughs> Jadi di <laughs> penjara dia itu ada satu kamar juga dari cerita ane dia nih bodoh nih bodoh kontak nih kamar itu ini kono pembunuh loh pembunuh dia kan orang pembunuh nah, mau mangan <laughs> singkat cerita itu wala wala kayak mau baca cek itu jadi konjolnya nih kamar loh tuh kodo ketua SP papa <laughs> mohon sekali saya dipindah dari kamar padahal pembunuh <laughs> Kenapa? Takut sama tidur tahu dimakan. Jadi ketua RT, kamu tuh pembunuh kok takut. <laughs> Jadi, wah kali ini beda. Kenapa <laughs> kayak iwan cekal terus mikir. Sampai ketua RT ini Mohon sekali sama. <laughs> Jadi uti-uti pun kan ada tunggu terus. <laughs> Artinya dia bisa jadi serobat sama Pak Sumanto, jadi jadi gitu. <laughs> Iya, saya jadi penceramah. Iya. Ayo, saya coba kan. Jadi artinya ini, kau tak ini mati. Kira iso terus nafsir Quran mentang-mentang mau ayat nama haroma itu kan nama itu kasar. Hanya hanya bahanmu Nah yang ayat itu nama hanya tapi Allah nyifati sifatnya di antara sifatnya itu wa harimu alaihimul es eh, mengaramkan sesuatu yang Kan Tentu ukurannya itu orang waras. saya wong sak donya buat takut. uang paling ya Allah buat takut. buat takut. Jibril di Cina orang umbel Cina ta ora, kotoran sapi Cina ta ora. Wong mesti jawab cici. Nah, saya kena indil gak Cina, ini ruangmu tamu dihiasi be Cina. <laughs> Kamarmu turu dihiasi Cina kan hiasan kan gak menji. Dan apa yang mau tenang ya rontok mau. <laughs> Jadi intinya gini aku lah itu ya rasok. Nah ini cerita, saya tuh ini saya ini kan ngomong dengan sentimen ahli tafsir. Artinya kita punya kepentingan meluruskan Quran. Nah, ne fatwa, fatwa wae dhewe tapi aja ngatas nama no Allah dan Rasul. Kita sensitif justru karena Qurannya, bukan karena fatwa. fatwanya. Kalau fatwa itu sepele orang salah ya. Enggak, kalau misalnya mungkin fatwa ini keliru, aku rata tersinggung. Tapi wes keliru kok muni pola ta'ala, tak lawan dengan tidak akhirat. Karena ini mencatut, paham ya? Beda, beda kan, keliru-keliru model Kue pacaran itu ya haram, tapi keliru-keliru mode ini. Aku nak harus pacaran terus dari luar jangan aku suhu bawa kok. Ini tidak pacaran, gue sini tahu. Tak lama <laughs> kali mati tak lama. Pacaran pacaran, nah ya usah nyadot. Menurut mas paham? Kue nak apa mangan jidil mangan naik, tapi rasa mau cahaya. <laughs> Maksudnya menurut? Paham tak? Paham kan menurut? <laughs> Gak makanya ini kan sensitif. Kenapa marah marah tay? Tapi rasa darah gerakan marah kok Abu Dar rasa mau. terlalu Nabi Sulaiman jadi suka gak coba. Kalau sini ala dibuah ngomong ini. Tanya aku, rumang sana suka soalnya rau nopo. Lalu iya cara aku jadi Nabi Sulaiman, sifat malu tak banyak di jenar. dia, cekli apa? Sulaiman apa ngomong ngomong ini di channel Abdul Gua. Kali itu ikon. Nek wong koyo ora nang sugih. Tapi kalau misalnya kue syaratnya suka, syaratnya soleh kue suka yo pri, lah marah. Nah tentang akhirnya betah Wabudar, kemarin ngeden wabudar aman di dalam sampai marah kan sih. marah dia ya ngomong ngomong soha apa tuh. Bisa Orang marah banget. Kalau nanti ngitung mana nanti sahabat, sahabat menang lima ratus dari jauh dulu. <laughs> Terus yang ngarap itu beda. Wong ngarap itu mending di mobil sih tak mending larat, mana mana tarap itu terpilih. Kami dulu orang Palestina terkenal larat dijajah Israel gitu betul. Sampai yang di TV TV. Orang Palestina orang wahyu wahyu Mesir sih. Ibunya yang berisi pemuda ini dia dengan menang lima ratus. Pakaian ini cek sauru wabi jua betul ke rumah. Wong Palestina kemana tahu suka? Betul ini TV suka di pikiran <laughs> ini. Gak jawab. <laughs> Raine rumus sih pakaiannya rumah aku ya gak iya, keren. Kemana? duwe sepatu. Kue muni suka sandalannya. <laughs> Nanti ngecap. Itu mana tuh Arab itu? Planet Indonesia itu hebat tenang. Bos mantan tenang. Juga Arab tuh kayak kopi itu sekali semua di kerak-kerak terus. Ya Allah, di finish bulan itu. Just, aku yakin wong Arab ora ora ana super ora. Ana kualitas super ora ana wong Arab karena ada di beda kan marah. Gua nggak sering ngaji hadis, sinau hadis. Jadi kaji Nabi itu zaman marat, ibu nak ngedikan, aku itu anak wong marat, Aku mau anak wong wedok sing tak kulul kodim. Aku anak wedok sing mau mangan dendeng. Jadi mangan dendeng itu mau. Jadi muni larat itu Aku itu anak wong marat, Wong ibu itu mau mangan dendeng. Ayo jajan. Oh, no, marat Indonesia cek kelar mangan. <laughs> Jadi beda logika Arab itu. Terus aku nih contoh mana? Tasod daku walau firsana sate. Kau sudah kau senajan tuh mau sak sikil wedes Senajan tuh sikil pedes itu disebut apa? Senajan. Kue di sudah kau sikil pedes. Sudah kau yang suka apa marat yang itu? ono wong sodako sih kayak wedo sore Indonesia suka dong karo nah neng kaji nabi kak gue sodako sidik lah senajan terus itu itu mau sodako sing sidik itu jadi melarat Arab, ya melarat cuy. Iya, melarat Jawa. Jawa Jawa itu nyelip wong akeh. biasa yang tahun, nak melarat super yo. Marat biasa wis ya, Mbak kulon kepengen ya kena ngaji Quran itu nih pulau maksudnya itu ayat Quran sing sejenis wajib jadi misalnya tentang kewan sing haram, mungkin nak goni nama haroma mau nyebut celeng, mungkin. Tapi nak goni surat liyo, memang surat itu gak mazon mawadil halal wal haram. Toro doire itu tidak bab halal haram, tapi justru dimasukkan bab sifatnya Rasulullah. Sifatnya Rasulullah itu wa yukhillu lahumut Sing halal barang-barang sing enak sing maslahat. Wa yuharrimu alaihimul khabaith. Sing no sing izin. mana Imam Syafi'i yang diikuti semua ashab seluruh dunia. Babul halal wal haram terus disebut hewan sing haram sing alamat fisik satu misalnya dinabin sing ditarik nah jenis burung sing sing ramanya ku keluar lalu di luar itu semua ada mastah mastahbasatul arok yang orang Arab itu bilang itu benci sisihkan dan orang Arab sing terpelajar min ahli sarwah yang orang itu wong priayi kalau itu mereka bilang cici dari Saya saya ingin ngono Wong Jawa normal orang cacing kira-kira mau dicici, to. Nah, mau nggo kamar. Tapi nanti ya sudah kita mengatakan jenisnya cici, maka kita yakin itu haram. Nah, ya. nah nanti kalau misalnya ada madhab lain yang ulama nggak asal ulama, kalau nggak ulama ada madhab lain wong lindur, <laughs> Ya, Begitu kan? Kalau terpaksa kita menemukan ulama yang mengatakan itu boleh, itu bukan maknanya boleh harus kamu makan. Nah. Muni halal zaman ulama di situ ada beberapa kepentingan Islam. Sing pantas itu darani halal, tapi tidak mesti usahnya dimakan. Misalnya gini, gue orang ngaji mau aku, misalnya gini, ini yang nyata. Ada kambing batang, ini ngerti batang. Batang itu gak disembelih. Dibuang, dibuang ya dibuang Nabi itu melaku-melaku itu mau mobil nono batang Nabi Nabi itu orangnya kan halus, nggak suka mubadir tapi ya nggak suka kasar. Jadi itu udah sopo batang ya Rasul. Hal lantafa tun diihat. ya gue ulangi dinggo iman. Sahabat tak inaha maita ya Rasul itu mau batang. Terus hal ada tumugu ya batang ya gampang koyo ya, di sama. Kondisi orang Arab itu wadah ini ngambil aku kulit wedus kulit. Jadi sahabat wedus yang mati mau dina wah dikuliti bisa. Artinya apa? Ketika Nabi bilang dimanfaatkan, nggak harus dimakan. Paham ya? Paham ya? Mau disama, naik disama, mau manfaat. Oh. Apa? Jadi sama. Misalnya ada ulama ingin memanfaatkan cacing, ya mungkin ada kepentingan tertentu, ya mungkin saja. Tapi kalau terus suratul masalah dipangan. Sampai kafe kok agak muni halal kok pikirannya. Lah nak pikirannya agar barang suci kok halal ya saya ini malah sarong. Orang mulai sarapan sarong. Iku halal yakin kan? Sarong kancing barang halal. Tanamnya konti. Batang ora ayo. Najis ora. Jijikno ora ayo. wah kancing kambing jijikno ora. Juga. Wah itu menarik terus pangan. Paham? Oh, orang gelas batu menarik juga di Cina, tapi kecokoti. Makanya kata Imam Syafi'i, kafe ukurannya atau dia asalima, ukuran mata sing nur. Karena ukurannya subjektif ya mau sih bocah semua. Mereka di depan dia gak ada sesuatu yang jijik sampai konco kamar itu ditipas. Kalau nanti ketemu pengajaran itu tuh, dia ada sebelah sarana yang Sebenarnya gak apa pak. Iya sampai cepat. Ya, masuk kenangan dia dahulu nanti jadi ketemu pengajaran. Gue ada cerita bangga ya kenal. Kau bangga Aku bangga bapak. Ono pembunuh yang wedi ini bangga duwe klien yang pembunuh aja. Oh, aku ora pembunuh, kowe lah yang wedi. Dari ketua lapas sing gue ra barbar. Kemudian gua akan memacu gua orang tatonan Mohon pak, si budak ternyata takut juga. Alhamdulillah saya istirahat di Wangga Apes, pengiran akan sangat. Unfaya, benar. Kala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam al kawakib. Jadi kodok mana nopo? Nak muta adi be ala mana nih rusak. Apa ya? Katus rolika nak muta adi an mana nih ke? Nak liane an mana nih sen? Paham ya? Karena nopo al kodok wopo perusahaan ya hukum ilahi itu keputusan pangeran wa ala hisama ingatan saya ahli langit. Mana tembikin disebab nopo? diterang nopo minik minil gaya Kodok itu apa? Minal invitor saking hancur Watoyi lan kalempit Wa mutil malaikati lan matine malaikat Sia ing dalam sama Yang lintang hancur kabeh Wis ahli langit wis kacau Langitnya e rusak, dilempit Malaikat-malaikat sebagian itu ya mati Saya kata sabir ngata nih gitu Pokoknya sampai nak lintang ceplok malaikat ku kabeh do mati Muni kabeh ku goblok tuh. Senajan tuh tak kira muni kabeh ku goblok malaikat panitia kiamat yo mati lah sing terus acara kiamat so. <laughs> Ya? Jadi ngaji ku sing khatam. Jadi misal nak lintang do ceplok ono takdire nak malaikat mati. Terus kowe muni kabeh ku goblok. Iku malaikat awam, malaikat masal itu mati, malaikat panitia juga mati. Yo ngurusi romper kok mati terus. <laughs> Paham ya? Lu percaya tak ya? Karena panitia kiamat terus mati terus biasin terus nulis tengah-tengah itu sopo. Mau malah aneh hati hati kalau mau jalan tabak ikut lapar malah lucu. Kan malaikat itu semua itu nggak mati-mati itu kan soal. Bos masyur, mati bumi langit tak kabel terakhir kayak aras. Aras pipi makhluk ijek tapi singgah sanane pangeran. Aras tok ijek. Lalu pas di kiamat itu istilah pangeran wayah milu syarof wayah milu arsharob di yau yauma idin samania. Makanya ketika aku ada hancur, mau anak malaikat walu dok merdok membawa ars. Jadi ada walu. Walu plus panitia kiamat kau Israfil barang cek liaran cek melaku melaku malam. Israel itu ya mati, tenang ya di dalam kiamat santai. Gue berbicara nih, gue berbicara nih hancur kan. Mak gue tirar apa? Singkat cerita itu, wes karena Allah memang ya gak butuh arah sebelum arah suka Allah sudah berdiri sendiri. Al Qayyum dia mulu binasi arah pun dihancurkan. Karena jangan kira Allah itu butuh arah. Allah tidak butuh apa. Mualikat patah di KPU pangeran. Terakhir Israel, tak kok itu pangeran. Israel itu saya naik dulu. Eh, wes tugas sempat, pun gue sentak yang saat itu zaman gue cabut kan. Cek ono sitok, sinten Gusti kula cabute. Kowe. Eh, nak wis dari mati kabeh. Cek ono sitok. Sinten kula cabute. Kowe. Lah terus kudu cabut dhewe. Waktu dhewe waktu sidik sut larang, gak diterus kok. Pengen ate, ya, ngono ben anjak kau lagu mensak enak. Lah boten kertas. Ya, Wah, serepot saya juga buat. Ngaji, gue serepot. Kati terang saya ini serepot. Masyur, warung ini nyabut bola balik loro. Jadi muni Gusti umpama saya tahu nak tidak punya wong loro. <laughs> Nyabut kawalan kita sing mungkin bukan se Dari kiki gue lari, nak mulai ya Allah, kok sombong Gusti. Warai saat niki, berarti peradaban mungkin Jadi ketune itu sobe. Apa tidak ngerti saya ini Ini nanti akses ya. Jadi, ya artinya nak nuruti takbir kalau ini kena ono tentang wis jeblok malaikat do mati. Malaikat yang siapa? Tentu tidak semua malaikat. Sama ketika Wa iskola roh buka malaikat ini jadu lagi khalifah kol Malaikat yang protes itu tidak semua malaikat Malaikat awam Tentu Jibril, Mikael, malaikat papan atas tidak ikut protes Jadi yang protes nih gue cerita Nabi Adam jagat khalifah malaikat protes Malaikat awam, rakoyok Jibril, rakoyok Mikael Itu syur yang tafsir-tafsir Berkau Allah duwe adab bahasa Arab itu adab Nak tokoh itu rajin itu masal Tapi dihitung disebut khusus ini contoh gampang ini. misalnya aku digawe. Rogen teko sofa teko Abu teko Rogen teko aku mesti muni jaan nas, manusia udah teko. Ketika bangun datang, nggak mungkin saya bahasakan jaan nas. Mungkin nggak orang yang saya hormati saya bahasakan jaan nas. Itu aku bilang saat wong-wong udah teko bangun ya ora. Nggak mungkin bangun kok masuk patah wong-wong. Orang yang dihormati misalnya pres di acara presiden teko ke muni jaan nas manusia udah teko. Tentu kamu akan menyebut untuk presiden kamu sebut khusus. Sama, ketika malaikat protes tentang pengangkatan Adam, kau hanya bilang malaikat. Tentu tidak memasukkan khawasul malaikat kayak Jibril dan juga itu dari ulama. Karena nggak mungkin dalam konteks tertentu. Mungkin wani misalnya mondok nih Bang Munawir, Mbak Arwani, tani bangun tani aku. Mereka tidak. Wah, ketemu wong wong. Masa ketemu kiaimu muni ketemu wong. Oh, santri juga. Mulai lazim nih ilmu tafsir itu. Lazim. Itu malaikat papan atas ini terpelajar gak mungkin ngendikan atas alufiha. Ini malaikat awal. Wong awam nih tinggal nih protes. Kodo misalnya ayat innal insana kuliko halu ayo awam. Orang awam alimnya ada seperti Rokok. Inal insana khulqa lu'a kabeh manusa digawe ngersulah. Mungkin enggak Nabi punya sifat seperti itu. Enggak hmm. mungkin sehingga Nabi tidak masuk di sifat manusia yang seperti itu. Terus kok dari ahli tafsir? Menuju gemang aku ngaku ahli tafsir aneh. Nah. Paling enggak udah sinau kitab sak foto-foto terus ras seneng buku para pangeran macam-macam nah, sebab Aura harus penggemar itu, mau yang di suarco bodoh <laughs> daripada dia berdiri sendiri fatwa melengkar gak karu-karuan begini. Tapi dia rasa hasut, ya biasa lah, kenapa? Biasa. Cuma kalau ngiling, kok ndak mudah. Saya ini ngomong atas nama sentimen ya karena tadi Quran itu ambil ilmunya dalam sehingga butuh dianalisis secara dalam. Wong saya saja bisa begini itu yang kurang ulama-ulama Saya ini dora pinter dari mustaqim mandiri, iso istihad, istihad juga Pasti ngawur sendiri, orang istihad sendiri tapi ngawur. Sendiri enggak ini, nak nuruti takbir ya nak takbir minal insitor wa kali wa mautil malaika fiha kalau lah bintang dojoblok malaikat yang di langit mati. Tapi malaikat yang mana? Maksudnya malaikat umum. Masa panitia kiamat melok. Kok Israfil malam itu jago trompet. Tak mati ceplok tuh berarti mau sembrono repot kartu. Jadi Israfil nanti saya itu jadi otre obat semua. Mesti ibu hendak, mesti pemut jadi gigi aku istri bojo. Kok mau nih, korong. Gitu. Misalnya ini lomba pertama terus mau ya, uh lintang cepet dari dua melok mati ya kan, gue sing pojok kono robar wae. Ora usah jadi eling-eling. yang lugat Arab iku kaya orang Indonesia, anggur orang tertentu gak mlebu takbir umum wae misalnya Amin di gawe kok dirawi Mbak Mun sini. Alhamdulillah gawe ku omong datang. Mbak Mun ya rawo. Gak mungkin orang yang kamu hormati kamu ikutkan yang tak gelundungan apa? Redaksi apa? Gelundungan. Sama kata malaikat yang gelundungan tentu gak masukkan Jibril Mikael. Karena ini akan disebutku khusus. Mengenai mangkana aduwali Jibril Fainahu. Jelas disebut. Meskipun orang tak biru memangkan aduan nilai malaikat tapi untuk Jibril mangkan aduan di Jibril disebut karena malaikat keren, apa? Sopo sing musuhi Jibril? Jadi kan Allah cukup sopo sing musuhi malaikat, tapi ini Jibril keren disebut. Paham? Jadi ya saya seperti itu lah, itu normal lugat seperti itu itu normal. Nah sama karena najise anjing najise celeng ya, itu khusus disebut khusus haram itu daging celeng tapi bukan berarti si haram mau daging celeng nah saya umum umum cukup di anak takbir umum bayu harimu alaihimul khobai karena celeng bersifat khusus cuma khusus nih pak nasir bisa tapi bukan berarti yang lain halal atau gak nasi paham ya jadi yang batang ya mesti aji sehingga haram ya nasi tapi kenapa hanya celeng disebut kok khusus Wah super maksudnya najis itu. Paham tau orang? Iya. Kuatir loh, tak istiqomah itu pulang dari dan tetap duduk sini. Kecuali kayak niat istiqomah, nggak masalah. Jadi apa ya, wah? Kau niat tawadu, duduk kemungkinan itu kan. karena istiqomah tawadu. Gue sih, kemarin itu khusnudun. Kau tawadu. Wah, juga hilang keluarga Insun, itu lihat di sana tuh. Terus saya iya, para habai, para habai itu amanan umat. Mana ada di kiai kiai kita, guru-guru kita tetap ya habibu. Kau ahli baiti ya amanun deh ya um. Faida dalam mengenalkan entek sebuah ahli baiti, sebuah ahli baiti. Karena mengkono pal kode urusan palak mati ada umat ini. Mana temen kita rani kotok mintu tidak isangi guru berapa kita, berapa tidak dua ini eh, Entah eh, atau nuruti berapa berapa. Alhamdulillah jadi itu tentang Indonesia itu kata hakim alim, kami syukur karena Indonesia itu mulai rian nanti saat ini kata hakim alim. Dia mengenai hakim luar batang. Ini wonten sing tesis suka hakim hakim alim ya sekarang. Apa sih orang ngakoni alim ya hakim mundir, hakim cinta. Terakhir-terakhir dan solo wonten hakim anis sing eh, beliau sering maca Bukhari terus rian mau wali kutub tukang mojo ikhya yang Habib Abu Bakar Segaf gurunya Habib Habib Syekh alim alim Habib Tenjowo ini Habib Abu Bakar Segaf kesini ini kata khataman ikhya tok pun di Indonesia terus sekata Habib Habib jadi sekolah ya, nopo muncul kita khatam bisa Habib Abu Bakar Segaf kesini mau kitab khatam ikhya pun patang ada mau ikhya usah cepat-cepat orang tahu khatam ke ya, matang pulau orang tahu Habib Anis ini ingin sampai wani solo, sauri kuripe, sak kesang mau sepukori. wadah kah Habib Habib Yang internasional kadang menurut Habib Zain atas aniki saya sebelum ngarang kita. Sekarang dalam proses ngarang tafsir, kurang jadi jadi selawi jilid. Tapi kitab-kitab yang sudah beredar pun alhamdulillah saya baca banyak termasuk Al-Manat Isawi, Al-Fawaid, Al-Bukhari Beliau punya murid alim-alim juga di Indonesia, ada Habib Ali Barun, Singgah Kami. Ada Habib Umar Habib punya murid-murid alim yang di Indonesia, kayak Habib Muntir, Habib. Jadi kan, mulai jinan Amin. Ya? Jadi uang kok raro jumlah Habib sing alim ini ya kuwi. Kulo ora wong alim nang Habib nang Habib kuwi kan nah ahli bait sing alim ya kuwi. Ada sana internasional karo non Said Muhammad ono Salim Abrati. Kalau gak ada kitab karangan Habib Salim Asyadib namanya An Nafahat Al Haram. Ketika beliau ngaji tafsir sama saya Alawi Abdanya siapa? saya Muhammad. Oh, itu luar biasa. Ngajinya itu detail sekali ditangani. Saya ngaji ini tanggal sekian jam sekian. Jadi ngarang kitab tafsir tapi dimulai jus, juz kira juz limolas. Berikut ini pas modern Said Alawi pas jus juz. Beliau ngarang enggak dari juz satu karena kenangan beliau sama Said Alawi mulai jus tapi luar biasa. Makanya Bangun guru saya itu Bangun itu kan putranya Basyukur ahli tafsir. Kenapa Bangun sering ngendikan tafsir? Karena beliau punya guru saya Alawi, saya Alawi itu mufasir. Seringnya ngendikan apa? Tafsir. Beliau punya karangan Faidul Khofir. Nyarai kita e, eh, Ilmu Tafsir. Itu aku semua ilmu. Sampai sekarang. Apalagi di, di Malaysia malah rata-rata yang alim. Kadang-kadang orang-orang itu cara berpikir itu kan di kiai, rohe, wong alim kiai to untuk menarik ke rohe wong alim ke Itu asobi ada boleh seperti itu. Hanya yang benar ya pokoknya silang-silang tadi. Habib ngaji wong jowo ke kata, wong jowo ngaji Habib ya. tentu gampang silang-silang sing terkenal, mon contoh sing terkenal. Eh, beberapa Habib yang ngaji saya Mahfud ya Tapi saya Mahfud alim ngono yang berdua ngaji Habib sekarang kata ke anak tuh ini saya tapi bagaimana? satu. Jadi bukan satu ngaji Habib mana Said Zaini Setelah itu yang ngaji Wong Ajam. Setelah Said Zaini Tahlan ngaji Ajam, macam mana terus ngaji Habib mana, Nah itu dulu biasa. Habib yang kutub kemarin Abdul Qadir Segap itu kutub dia juga punya guru Garuda orang non Habib. Tapi orang non Habib lama-lama yang ngaji Habib lagi. Makanya sana tuh silang-silang. Misalnya Said Muhammad Habib punya guru sebagiannya juga non Habib Syekh Hasan Masad. Tapi nanti orang-orang Jawa yang ngaji Syekh Muhammad di guru Habib, sebagian gurunya Syekh Muhammad tidak Nanti ya nggak apa-apa silang-silang. Jadi beda alil ilm itu tidak masalah. Karena nggak ada sofia nggak ada apa. Jelas kita yakin lah. Nabo wa ahlu baiti nabo amanah lah. Ini nabo. Oh nabo kita nabo. Ya jadi jelas ya. Eh, wa wa amanun leumati. kata tengene ini Bu. Tengene berjanji sing boh. apa? al ahli baitil Mustafa tuhuri hum amanul ardi Terus di antara sifatnya Nabi Wasafinu, Ibn Jati, Iza, Vitamin, Tufa Dan mereka itu ibarat perahunya Nabi Vitamin, Tufa, ini kulit Habib selalu para pangeran ini kalau solawatan, kalau solawatan beli bisa sini juga tapi so masal nasional ya Habib Syekh. Wadah ya rano orang rano wong ya. itu. Rahmat itu Indonesia bisa seneng solawat. Nah, wong ra Habib wis kadruane RT itu. cukup. Waktu sekali rahmat. Kalau Khalid di Jawa paling maksimal kamu, tidak kalau Solo jadi Solo kabel. Hmm. Ada orang kenal, Habib Ali Sopo, sejarah yang sing kuduran itu ya murah terus pokoknya melo-melo tapi ngerti-ngerti ya Indonesia keramat itu orang-orang harus roh. Mubalik terkenal lah, ya, Ustaz terkenal se Indonesia Mugu TV, Jajal Holi Boleh nong orang atas ya kangen lah Iku ora tau ning TV, ora tau ning ngopo, tapi wong keramat itu jalurnya wis khusus Logikanya kan sing sering Mubu TV itu Moncer, Holi gede Paling pas masih kok geger ya. banyak yang datang, baru kurang bina serana ceritanya, setahun malah tapi kalau orang-orang Habib Ali sing kenal sama foto aslinya, di Indonesia, beliau wali para pangeran, tapi disulap pangeran. Saya Indonesia adalah kenal di konsul, di pangeran nggak sana kan? Karena mereka orang-orang dekat tau. Logikanya yang terkenal kan sing mulai kolir rame, ayo jajal. Satu satu ini orang itu terkenal. Usah sejuta umat, ya seribu umat. <laughs> Oleh iso nandingi solo. Pertiga kan usah kasih anak-anak nanti. Mbak kalau me bapak. Mak gue butuh mau uang butuh. Mari kita sempati simpati sama kamu ya. Boleh kan? Ini langsung cerita jadi apa? Kita ini jadi tuduh ini ahli bed semua luar biasa. Abu Salim Asatir itu ngarang tafsir lu. Saya sangat jadi anak fahat al haramiyah. dan jenisnya al fawaid asyadiyah. Bro, di Indonesia dulu belum terjual dulu. Saya pesan usaha saya saya karena punya kepentingan, saya dokumen tafsir dari Bangun yang berikutnya saya Alami. Kemudian punya dokumen jawaban yaitu sing ditulis Habib Salim. Sehingga saya punya dua riwayat. Yang satu langsung muka syarof dengan Bangun, yang satu terdokumentasi oleh Dawud Dewi Habib Salim. Jadi itu itu ditulis tanggal itu. tu'ain dahu ya kada wa gada sa'ata kada wa gada. Hina talak, hina atalak kok ayat tiga ya. terus ditulis ayat saya datang di masjid itu jam sekian di dekat pintu sofa karena dulu saya talawi rumahnya dekat sofa kemudian beliau mulai baca ayat itu wakola fi tafsirihi kata duduk detail sekali sak tanggal tanggal makanya saya uh, alim alim Habib zaman di antara dengan Habib Salim Asyadi itu beliau itu muridnya saya Habib nah, Salim sepuh punya murid saya itu marhab. jadi saya itu marhab yang terkenal sering rawat Indonesia itu kamu dan murid sama Habib Umar. Salim. Hanya Habib Umar itu masih muda lihat. Cuma Habib Salim pun pernah ngaji sama abahnya Habib Umar. Makanya kalau Habib Umar kadang beda dengan Habib Salim ya wajar. Mereka orang kok murid wani guru buatan karena Habib Salim murid muridnya abah. Kenapa? Jadi saya itu cewani lah. karena ya Ya kan pajar seperti itu. Misalnya saya kadang ya beda dengan sebagian kiai di rumah karena dia muridnya abah saya. Itu kan wajar kalau rata-rata kiai kiai itu kan silang-silang, no? No? Silang-silang. Kayak saya dulu ngaji mahali sama Mbak Mun. Tapi cucunya Mbak Mun sebagian ngaji mahali sama saya. Tapi nanti Hasan anak saya ngaji sama Gus itu. Ya kan biasa silang-silang. Orang silang ya kuwi. ngaji ora tau nopo ngaji ku wong temenan wong akhlake luar biasa wong akhlak Gus, wong spesial nopo Mutawadu hebat bawa itu. Wa ahlu baiti iku amanun jadi aman, jadi aman itu jadi ya jadi aman di umat. Jadi nabo penjamin aman di umat. Jadi sama dulu kayak keramati Habib itu itu. Jakarta itu rak kota Edan kemana? Maksiat kafe wono di Jakarta. Kue gaya majelis solawat paling saya tapi nasi gawe Habib Mundir sak monas agak wong Mau acara sholawat. Habib Mundir al Musawari. Sak monas mau coba macet. Aki ah, Jawa sa, aki ah, sejuta umat lah ya kan ngumpul sholawatan yang monas nah iso. Gue sentak yang mungkin sejuta umat kak kak buatnya cukup. Wadah sering metu neng TV kayak Tapi Habib rata umur tuh neng TV iso mung Jakarta itu bermaksiat, kok iso no gerakan nahi mungkar? Ada Jakarta bermaksiat. Terus mimpin habis, wah mau Jawa ora kuat, yakin tak jelas. Maksudnya itu ini kalau cerita ada bukti. Sekarang sing pertama ngiling-ngiling non masjid solawat eh. Jakarta loh, Jakarta bermaksiat. Non masjid solawat itu acaranya yang murah. masjid Rasulullah. Artinya buatnya itu beda. Itu satu malam acara itu dari tidak berapa itu ratus juta. ini semua, ini ya, uang kerang atau ya, coba takon. Kue pengajian orang puluh juta itu kan. Jadi itu presiden itu teko. Apa padahal pertama itu ngeluh perkara Jakarta macet. Sesuai itu kepikiran teko. Agak uang keramat. Pertama rotok-rotok nyala, rodok-rodok gagu lalu lintas. Sesuai hati ini gerak pengiran itu mulai Pak SBY sampai jadi Pak Jokowi. Wah. Oh. oh, nak gambar gede apa? Jajal lah bos, dewe. Eh, kue nak nunjuk no keramat kayak solawatan, gue ya, silang malio dulu. Ya, ini gue kan titik nol. <laughs> Ada diam om. Kau rano keramat, eh? wong roh kue itu sungai amok nol. Wes aneh jadi Nabi Mudir, padahal Nabi Mudir masya, uang itu sederhana. Beliau murid pertamanya Habib pertama mucal di rumah kontra, mucal kita. yang ngalir berani mucal, itu kan bisa semua mucal. Terus jawa ya tak ada ya sih sering mucal. Gak Habib solo Soleh ya mucal. Tapi kok terkenal dengan itu jarang beda. Hampir gak pernah. Mau mau beda tuh yo ngaji lah orang kok beda. Maksudnya kalau mau nerang, ono bukti ini nak wahyu bagi amanun. Mana kalau sekumpul kayak ngono rame ini baru kayak Habib. Jadi terkenal guru Zaini bu guru sih banget hormatin Guru-gurunya dia Habib. Mana acara tentang khol Habib apa tenggine khol guru ini. Guru Zaini itu bukan Habib tapi khol guru Zaini itu sing acaranya mau moco sintut sing moco gitu Habib. Karena tadi apa alakohnya itu luar biasa. Ibu bukti lah bu wa ahlul baiti wa amanun misalnya dulu ini itu kan buatan buatan update atau pengetahuan saya bukan tapi nyatanya ya luar biasa karena punya kedekatan dengan para sampai acara apa saja beliau baca simtut kurang setengah apa sebetulnya. Karena tadi kalau saya kepentingan pulau pulau sebagai orang syafi'i fakih ya, uh, kepentingan saya sangat sangat fakih. Jadi babanya Habib Ali itu mufti syafi'i. Ya. Saya ingat saya ulang lagi. Jadi kita kenangannya dengan sebut juror kalau saya ya itu karena memang bahannya Habib Ali itu mufti syafi'iyah, apa? Mufti syafi'iyah. Jadi yang mulai sebenarnya Habib Ali itu ya ahli fikih, cuma beliau karena diangkat saya di wali, terus bagian ngurusi wali-wali tertentu yang ngurusi itu eh, beliau lebih lebih ke jalur itu. Tapi sebenarnya beliau orang alim, orang yang ulama. Jadi kan silsilanya itu kan Anis bin Alwi bin Ali. Ali bin Muhammad bin Husain. Nah, Husain ini gurunya Basim Asyari, gurunya Basim juga guru. Jadi sanat sanat keguruan Basim di antara itu ngaji Mbah Mahfud Termas, terus ngaji Habib Husain Al Habsyi, terus ngaji Singarang e, uh, Mustafitin Mustafidin, sini Alawi bin Ahmad Asgar. Singarang kita Tarsih Sarayana itu kan dua, ada cara mukanya ada dua, ada Yana, ada apa? Tarsih. Ini Tarsiful Mustafidin. Lalu Mbah Hashim ini ketika di Indonesia ngaji Mbak Khalil Banggalan Setengah Mekah ngaji. Gak sedih makanya terus eh, Jombang, Solo, hadro Maut Mekah itu saat jalur itu jalur sanat Ya, Alhamdulillah Mbak Mahfud punya putra Gus Muhammad yang betul langsung Mbak Munawir Jogja. Mbak Munawir itu teman dekatnya Mbak Mahfud. Mbak Mahfud Kabundut, Gus Muhammad betul Mbak Munawir dan Jogja dalam nikah kalian yang bedengan di putra Ki Harir dari Gus Muhammad dunia bang Mahfud buat tentang termas malah terjadi bedengan dan itu sebetulnya bang itu jadi kita ini kita ini alamin latin wafika wa ala sanatin wafid sarang, jogja, rakyat, semua itu sangat sangat nanti induknya di bang nah, kalau sebelum para keluarga itu ngerti kita ini ala silsilatin wafika wa ala namatin wafid wa ala manhajin wafid sekarang Solo besar, tuh hati sing rara di Solo itu piye hubungan? Bocah orang Tiba banyak Habib Anis itu muftis Syafi'i. Yang ini juga guru-gurunya Jadi ya, yang normal sekali kalau hubungannya dekat sama kita itu apa? Normal. Jadi ahli bed yang alim fakir ke ya, kuat, kuat sana. sekarang Sulam Taufik memang sama musuh. Itu BKB. Abdul Wahid Husain, ya Abdul Wahid Husain. Oke, Husain bin Abdul Abdul bin Husain. Abdul bin Husain bin Tohir. Sekarang kamu sholat. Bendero, bendero, nah benar-benar wa Biasanya Lah saya Musa Indonesia kita ya di selapno kitab sulam. Taufik mau kiai kiai kafe sudah ada mata sulam. Pulau kecelok kiai ngalih, gue mulai sulam taufik, sangkin taufik dua pulau singaran. Di sana di pulau mau sulam taufik. Tapi orang alim bisa mojo, kau itu pinter gitu. Kecuali alasan raiso tak maklumi. Jadi kalau sebut nanti dia cilik-cilik ini mulai mau sulam tau. Arah iso kosongan ya jimbro anda. Sulan kulon matur orang baik pedok is matur nuwun. Mulung, senulung mana jimbro. Jadi di mana nih cerah itu? Wal arjilan kok. Pak bom tuh. Nah, kula sing roh langsung makno ya anduk wis kula tak eling. Kancaku sak kelas. Paman saroko albedo taing anduk. Gurune ku kakek. tung elingku kok anduk. Lah ana wegon. Ndak kowe aduk kan tulisane foto. Kalau di kanca Jakarta ngaji teng sana. Karena dia ngaji cilik-cilik kan moto guru. Gurunya akhirnya guru. pertama itu ya saya harus nonton. Cuma nopo kok endok itu. Buatan pakai waduh. Jadi gurunya dia akan, oh ini maksudnya pun endok tapi diwajah. Mana pegon harus ikut. Mana mana pegon harus ikut. Mana kata kiai sing do keliru khutbah saat ini dunia pun rusak. Senengane midang takut musik keruncung. Mereka keroncong tentang aku Seguri gue, seguri kan tahu pengalaman. Keroncong bah keroncong. Dede poco bego nih. Eh, musik keruncung. Aduh. Tambah nah, pun cerita gak ngono. Mana ada zaman mbak zaman kuang biru ya, kayak mereka ono dia ya. Ya malah pegon, kan jadi korbannya ya. Tapi petuk ya mulung, tapi korbannya ya. Nah gaji guru no tetap korbannya ya. Wati ini demi wet alu. Ini sih cerita bangun, betul kalau raga. alu, neng Arab orang ono alu. Alu sing gue nutu gabah gitu, itu ora alu. Cung neng Arab orang ono alu cung. Itu zaman bahkan muridnya kon mojo di bener bang orang orang lu nengar Allah langge bang wait Allah kan di gua tuh malah bantah bantah salam aja deh di dewi bang jorong sih moco wajah roti lan lapang <laughs> Dadi mesine malah Tapi nulisnya keliru. <laughs> Barang di terus ngono. Cung walah, cung. Lah nggih mbak walah lawak. Serepot mano. Mulane kula suwun jenengan gak apa-apa aku makno Mbak Misbah petuk boten nggih sae ku nggih jenengan. Tapi yo digurono mbek kula aja. Engko nek ana walah ngono lho. Ana bom iya, Setengah-tengah es. Jenggot iki tuku tapi digurukno. Jadi wati ini demi wit alu. Alu kok Elo dong, elo. Nanti bawa telu kena sini. Nantah. Nah, kalau taruh dewi, ya ndok sampai anduk. Nah, sing terkenal guyonan yang sarang, Wah, ini lan coli. Mergo celeng. Celeng kan dua diwaca Celeng kan jim di dikit itu lho. Iya. Matane celeng tak jeling. Salkin diri lan terus guru deh apa tuh celeng ya sudah dia celeng sing selingkuh Nah, bapak kulo itu apa ini lepan? Bapak kulo dulu, nah ini kisah nyata. Bapak kulo dulu apa? Itu apa Quran tentang bapak itu tentang kudus, tentang gini kacen, tentang kudus, badan itu tentang. Yang tentang haram ke alim itu kali, sing semasyur juga berjuber. Kiai alim alama terus wonten kiai Mbah Imam. Mbah Imam terkenal wali tukang maca uh, tafsir Jalalain. Mbah Imam ku ada Mbah Umar. Mbah Umar Faruk. Bapak pasti menangi. Jadi bapak ngawasi tentang presiden, tapi Rian Kiai kan agar mondok tentang muslim ngaji tentang bisnis bis ngaji dengan sama gitu. Singkat cerita itu Mbah Imam kan sange ngalim itu makna ora dimaknani, kadang dimaknani kadang Laisa birro antuwal Laisa rana wal birbir Jadi sana sih guri-guri Nah ngundang bapak Bingit kami tapi kok bingit Laisa rana wal doang, Antuwal Jadi jatuh dari sana Pabriknya gak gawe tapi kontak Bir ya di mana nih? Bir. Jadi kayak kuno Ya biru nanti mana nih? Biru keapian dia nanti mana? Ada seorang novel bir bir. terjadi sih gurih gurih. Tidak apa pak? Terus ke situ. Gak gawe pak, gak gawe. Oke, di sini guys. Nambah maksum lasem itu kan nambah Maksum Abe Bali, lu ini Jadi orang di jam ngaji loh nambah Maksum, tak ditulis. Jadi. Jadi malah nih kalau nih bangun Bazuber ya gak dijam. Kalau tuh menangi bangun baju buatan. Kalau buatan menangi baju Bazuber tapi menangi cerminan baju beri Ya bangun akan sana ngaji di ujung ngaji. Karena kalau saat ini kita naruhan ya kadang-kadang jam sepuluh kangkang tak ngaji. Kadang di luar jam itu ngaji tentu sing gede-gede. Ini gue bah maksum, ini kadang-kadang jam hari saya ngaji, terus bocah nih pondok, kadang jam sebelas, ujuk-ujuk, oh langsung sadar dong melayu ngaji. <laughs> Jadi kalau ngejam jadi bocah itu siaga terus. Wali ini pondok, saya enak ngopi rokokan. Lah berkembang asem yo mantel, mantel seneng kan. Uang mau ajis kesuwen murid dan guru farfa oba. Over yang farfa mau andri. Lalu curi bapak semu ini kisah nyata. Mulai diceritain murid-murid bapak semu nanggung joko kurang satu. Mau itu, mau dorong ini, mau gelas kubur di sini kok. Kompreng, entah apa lagi. Nah, terus santri jeda, ini jeda ngopi. Saya ngopi, rasa santri ini kok pelirak rapi? Kepen dong, kepen. Santri ini kan, santri rata-rata kan rukin, rukin dulu. Terus tuh gue blok-blok eh saya cek, nggak aku ke rumah nih. Santri ini kan gak kebayang, baju bedanya itu dijaluk meneng. Jadi gak langsung tahu, ngopi tiba tiba itu. ini. Kalau santri bilang, apa belum itu? pengen gitu. Warung belum selesai. Ngeyel aku ngawur lagi Terus santri ku bantu umpama aku ngombe tiga. Jadi kayak kayak bisa kayak alim bisa cek ikhlas hubungan dengan murid itu. Tapi gak bisa itu cukup karisma. Pakai alim kita toko ngomong di atau cari Joko Wibawa. Enggak kali mau Wibawa di mana? Ini bisa disitu seneng dia bermurid itu biasa. Masyur Bajamal, Fana Fana Bajamal Gede, gede, saya pondok kilatan Ya ini betul kamu, saya jadi, kilatan Oh, saya pondok Bakat aneh Wah, tenang, kena anyar ya Tadi, batal wakil Bakat aneh Santri ini Bajamal, kita bisa kilatan Jadi, apa jenisnya sega piti Mbah Jamal itu nak mangan segane santri. Dia masak itu nang pawon. Angin sakjane santri itu santri nak dipangan piti ini kan gak gue goblok piti iki ini. mau mename terus. Singkat cerita itu ibadah terus Mbah Jamal tak santri itu nak hewan gue mangan apa? Mangan santri ya salah itu sebelah gue nunggu kita kok mangan segane santri sebelah waktu saat sih mangan berapa titik wedus. Karena saat sih beli beli ya ada halal bener. Bapak Jamal gak tau juga. Gak cerita beliau rawon yang majlis tapi gak murah, Tapi rawon yang majlis tapi mulang nang gak mulang. Itu juga. Tapi nggak ramu, mama. Santri si guri-guri cerdas sih, mesti berkorban. Ngomong Mbak Jamal dimaksud pitik memrempet. Niki cerita mbok tenan berarti kula dicitani santri. Akhirnya sing guri cerdas. Mbah, Pedusnya mangan sego, mbak halal, mbak. Maksudnya bisa masuk baiknya agar masakan sego ya. Terus baca aja, lu kegedean itu. Ya, Jadi saking di sini saking akan pikirin saut sautan. Akhirnya oh nak ngono kok jauh gak ngelok sing gede. Jadi di sini oke oke di sini gue kelas itu lama. Lama makan ngaji berokokan. Gue ibu suwanti udah kok ngarep, bang Mano sempat GR, kok sergep sih. yang mereka rebutan nih, Pak Bang <laughs> Mbak ngaji kan udah rokok, separuh di bakot. Itu rebutan udah kok Jadi dia keliru ya, kenapa mau lu cakian? Boleh. Mbak Mano hmm. nanti gitu. Nyai itu latihan ya. Kan dia pertama ya salah barang, aku ya salah berat berapa Ya itu nak perainan, orang santri ramulai itu tahu diarani pinter. Sasar kebun perainan kok gak mulai. Sempat, lu sempat tapi gak kuat suwe. Waktu saat orang cicil tuh, "Cung, perainan kok gak mulai." Anak tengok makan ngarit ya, Mbak. Langsung gak situ, aku senudon gue. mau dari tak serge, perainan kok gak boleh. Jadi bangun tempat kusnudon bertahun-tahun. Waktu saat bilang orang sini kita koi. Cung, kena opo kok perainan gak mulai. Nanti rumah malah kok ngaret ya, Mbak. Saya juga udah ngerti mulai tuh mulai ngewangi wong tuamu. Jadi saya gak sergap malah kon mulai. Ternyata kita mulai berdua dari. Jadi Mbak Makrus, Mbak Mun, nyongkolnya yang beribu ngarep. Nah, gue gue ngarep wis tak itu. Mereka aku yang orang rokokan. Oh, jadi ya makna bedok lah, makna kamis bala tapi digurun aja. Rano bom, rano alu, rano andu. Jadi menghindari makna nopo bom. Tapi bumi itu kan ya. Nak endok, celeng. Tapi lah Jakarta nanti gue, mana nih gue gak anggup pegang, anggup paten, pak nyoro. Ya Jadi mana kita pun e lucu, orang Jakarta Jakarta kitabnya e lucu. Pakai lah e mana nih? Pas kiamat sama saja. Berkata kok gak semua ngono, gak paham apa. Semua doa itu. Jadi nak mau coba lucu akhirnya. Dulu deh. Karena nih. Ya tau aku bener cak Jakarta kok repot daripada resiko bom ya sadar. Baik dan dalam mongko nalikan entek utawa silang sapa ahli keji sapa keluarga ingsun karena mongko nopo al kodo berusaha salah mati atas umat nah, keluarga kue sentek utawa ono tapi gak dihormati skandal kodo ala umat ibu ini tidak isang itu gue biro-biro kita wabola kadil ahwa ilan pindaya biro-biro hawa nafsu wakilah fila koi ilan bidani biro-biro kita guru bumi lan pertilane rom kemenangan rom nanti pun aja nanti ngandel pulau. Hmm. Saya ini contoh sing nyata ya. Uang akidah hmm. bener baru kayak kitab sulam. Tahu uang baru bener baru kayak kitab akidatul. Awam sing arang saya sendiri. Marzuki. Mulanya akidatul awam ditutup nganti ngendikan di akidatun muyassar terus walil awam misahlatun muyassar terus Nadi mutilka Ahmadul Marzuki mayan tami lisodikil Masduki Sing nomor kitab iki Ahmad Marzuki Wong sing nasape tok lisodikil nih tadi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam Itu sing disifat sodik masduk namun Tetep itu kitab dikarang-karang Sopo sing iso Kodok dia sing rautan jasa bersulam Wong alim di sing rantuk barokah sulam Sampai kita pakai datun tentu Allah juga ada juga buat ulama-ulama sing non hafid ada sengarang takrit pondok ini sing jasa di kitab pondok ini sing jasa di kitab dulunya itu sengarang non hafid ini kita setengah-tengah sementing hormat para ulama para wongso terus terbukti mantap Sopo sing iso buka kitab tulang. rais. Ora ben ahli sunnah jamaah khase ya tuh. Beliau dari awal wis ngendikan nopo wow awal itu Abdul Bismillahirrahmanirrahim terus kalau berulang media ini ya saat terus ya, itu terus beliau kan itu wa ali wa sobi wa mantabi sabi lati hil haqi beliau dari awal kita pikir tak kena wong sing anut para nabi, para sahabat, para keluarga nabi, wira tadi, sing dia cara berpikir tidak bid Makanya Habib itu penjaga supaya umat ini tetap ahli sunnah. Ada di negeri disebut akidah tuh muyassaroh walil awam ya walil awam walil akidah tuh mukasaroh ya. iya. walil awam misalatun muyassaroh nadi mutil kahmati marzuki mayan kami bisa dikin Wong sing itu kok Aso dikin Oke, rasa cerita, rasa cerita bahmu, bahmu murah menarik semenang itu. Pokoknya jadi kiai, kiai, akhir rasa cerita. nau ana sun ama dan jadi pengaman di asabi dadi boro sahabat ini. Wa idza dhahabtu wes hilang wis ilang ingsun eh, tiga jas tegese kabudut ingsun karena mengkono pal kodo ukerusan balasa. Jadi Nabi itu penutup pengaman kanggo sahabat. Ya sekali Nabi kabudut sahabatnya banyak ngalami mas ala harpani minal fitani sing bro-bro fitnah kalau suruh bilang bro perang masyur si nabi wafat Allah perang antar sahabat ke Sidina Ali Muawiyah iki iya, siku kersane pangeran Mereka pengamannya Mister. ter kalau cara tutup wis kebuka nabi wafat Tapi Nabi wafat dari Nabi kanal kodo ala ashab. Terus foto lah ya, kayak foto yang ada ketuanya kabudut antara alumni wis pintu pintu. Itu sunat tua rasa disesali kayak Nabi kabudut sahabat yang akhirnya itu itu akhirnya orang yang perang macam-macam Meskipun dari Nabi Bifaida dahab tu kanal kodo ala ashab minal fitani saya berapa fitnah furu bilang berapa perang diman nan murtate wong irtada kang murtad Ibu uh, eh, kaum Musailamah al Qadar, ini kaum Musailamah Musailamah al Qadar kata senang murtad murtad. Waktu lafil guru bilang dan ini bedanya biro-biro ini yang terakhir baru utai gunung amanun itu jadi pengaman di ahli arti ke penduduk bumi. tidak dapat mohon kalian tak apa gunung. Entah ya di bulldozer, di semen. Ayo jibal kana mengkono pal kodo kerusakan iku ala ahli Berarti gunung iku patok ibu mesa iki don. Eh, sekarang kodo ala ahli.